بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنوره اهتدى السالكون فسلكوا حتى وصلوا إلى ما فيه الواصلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا شك فيها ولا ممنون واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المحسن المنون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد المامون وعلى اله وصحبه وذريته واتباعه الى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون اما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan, taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita selalu bisa berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah. الحكمة السادسة والثلاثون من الحكم العطائية قال الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله Hikmah yang ke-36 dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah Syu'aul basirah Yushiduka kurbahu minka wa ainul basirah yushiduka adama kali wujudi, wa haqqul basirah yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudak kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma alaihi kan Artinya bermula cahaya mata hati. Su'aul basirah. Bermula cahaya mata hati. Memberikan kesaksian kepada engkau akan dekatnya Tuhan daripada engkau. dan ainul basirah memberikan penyaksian kepada engkau akan tiadanya engkau bagi adanya Allah wa haqqul basirah dan haqqul basirah memberikan penyaksian kepada engkau akan adanya Allah Subhanahu wa taala tidak ketiadaan engkau dan tidak keberadaan engkau. Adalah Allah dan tidak ada sesuatu beserta Allah. Dan dia Allah sekarang ini atas keadaan adalah Allah dahulu atas keadaan itu. Nah itulah arti atau terjemah daripada hikmah yang ke-36 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-36 ini membicarakan tentang basirah. Basirah itu artinya nazirul qalbi mata hati. Kalau mata nang hirang putih ini disebut nazirul kalab. Nazirul kalab. Nah, itu mata nang ini. Kalau mata hati itu disebut dengan nazirul kalbi atau basirah. Ada beberapa macam jenis mata hati manusia. Di dalam hikmah yang ke-36 ini Imam Ahmad bin Atta'illah menyebutkan tiga Karena hanya tiga inilah mata hati yang baik Dan sisanya lagi ada dua mata hati Yang tidak disebutkan beliau karena dua mata hati itu adalah dua mata hati yang tidak baik. Yang pertama, mata hati yang disebut dengan mautul basirah atau pasadul basirah, mati atau rusak mata hati. ini lil kufar orang-orang kafir orang-orang yang kafir itu mata hatinya rusak mati sehingga tidak melihat akan kebenaran di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana nampaknya kebenaran beliau dengan beberapa mukjizat yang diperkuat Allah kepada beliau. Abu Jahal dan lain-lainnya, orang yang hidup sekampung dengan nabi kita. Mereka melihat persis bagaimana hidupnya nabi kita, akhlaknya nabi kita. Tetapi karena Abu Jahal dan kawan-kawan ini mautul basirah, mata hatinya mati. Tidak melihat kebenaran. Sehingga mereka tidak beriman kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini mata hati yang sudah mati. Sawaun alaihim aandartahum amlam tunzirhum bahum la yu'minun. Sama ada dilajari, kada dilajari, tetap nya kada mengerti karena apa karena orang mati pasadul basirah atau mautul basirah yang kedua yang ditinggalkan oleh pengarang dalam hikmah yang ke-36 ini adalah masdudatul basirah tertutup mata hati itu mata hatinya baik mata hatinya hidup tetapi masdudah tertutup ini li awamil muslimin bagi orang awam muslimin orang-orang yang beriman kepada Allah itu sebenarnya mata hatinya hidup tapi tertutup dengan penyakit-penyakit Nah karena itu dia tidak bisa melihat ma'ani tidak bisa melihat hakiki yang hanya berfungsi adalah mata kepala. Nah, andai kata itu diusahai dengan perbaikan-perbaikan, dengan perawatan-perawatan, kalau perlu dengan operasi, maka mata hati itu akan baik, akan hidup sebagaimana mata kepala kita yang kena penyakit katarak umpamanya matanya bagus tapi tertutup nah, tertutup andai kata itu dioperasi dibuka maka akan nampak akan jelas nah masdudatul basirah ini mata hati yang tertutup ini li awamil muslimin bagi awamnya orang muslimin Para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang ketiga syu'aul basirah. Nah, ia yang dimasukkan dalam hikmah ketiga anak. Syu'aul basirah itu li'ammati salikin untuk awamnya, umumnya orang-orang salik atau dibilang lil mubtadiin untuk orang-orang yang mulai berjalan menuju kepada Allah itu mata hatinya sudah punya su'a sudah punya cahaya. Yang keempat, ainul basirah. Ainul basirah ini untuk khasatis salikin atau untuk mutawasitin, orang yang sudah di pertengahan jalan. Dan yang terakhir, hakul basirah ini untuk orang-orang yang wasilin yang sudah sampai kepada tujuan. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi pengarang ini hanya membuat tiga macam mata hati. Dua itu sidin kada membuat karena itu kada punya makna. Nah, jadi artinya supaya kita ini berusaha masuk dalam sini supaya mata hati kita itu sekurang-kurangnya ada syua kalau kada kawa sampai ke air atau kada kawa sampai ke hakul basirah paling tidak letaknya di su'aul basirah itu jangan sampai nang masdudatul basirah apalagi mautul basirah فأما الذي bihi شعاع البصيرة أو nurul العقل أو علم yakin yang له kurbuhu taala minhu maka adapun orang yang dengan orang itu ada su'aul basirah. Atau boleh disebut dengan nurul akli, cahaya akal. Atau boleh disebut dengan ilmu yakin. Orang-orang yang mempunyai cahaya akal. Orang-orang yang mempunyai ilmu yakin terbuka bagi dia dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Nampak baginya bahwa Allah taala itu dekat. Hmm. Ini kalau mata hati kita sudah baik, mata hati kita sudah punya su'a, sudah punya cahaya, maka akan nampak jelas bahwa Allah itu dekat. <clears throat> Allah Ta'ala berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Bila bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku katakan bahwa aku itu dekat jari Tuhan Orang-orang umum, orang-orang awam, orang-orang yang mata hatinya tertutup, mereka tahu bahwa Allah itu dekat tahu. Percaya, tapi kada terasa tapi kada terasa. Karena kita nuntut ilmu sifat 20 sudah berhari menuntut mengaji macam-macam. Kalau kita tahu Allah Ta'ala itu dekat. Tetapi dekatnya Tuhan itu kadang kita rasakan. Karena apa? Karena mata hati kita ini tertutup. Nah orang yang mata hatinya itu terbuka, terbuka sedikit. Sedikit kita buka mata hatinya maka akan jelas baginya bahwa Allah itu dekat. Bahkan Allah berfirman wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Ujar Tuhan kami itu lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Kami jar Tuhan lebih dekat kepada kamu itu daripada urat leher kamu sendiri. Nah cuma tadi masalahnya kita ini mata kita tutup. Allah berfirman wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada. Dimanapun. Ainama kuntum. Dimanapun kamu berada Allah menyertai. Dan yang lebih jelas lagi Allah berfirman, "Wallahu syahid ala ma taf'alun." Allah itu menyaksikan apa yang kalian perbuat. Nah, Allah menyaksikan apa yang kalian perbuat. Arti menyaksikan itu pasti melihat, pasti mendengar, pasti mengetahui. Kadang-kadang itu kadang-kadang jadi saksi. Allah itu menyaksikan apa yang kalian perbuat. Nah, jadi kedekatan Allah itu akan terasa bagi orang-orang yang punya su'aul basirah, bagi orang-orang yang punya cahaya akal, bagi orang-orang yang terbuka sedikit mata hati. Nah, wabidalik dengan sebab demikian mata hati yang terbuka sedikit tadi sehingga nampak kedekatan Allah dengannya raqaballah ta'ala wa ta'addaba bihi maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah selalu diawasi oleh Allah karena ini merasa Allah itu dekat Inya merasa Allah tuh menyaksikan. Lalu inya merasa diawasi oleh Allah. Wa ta'addaba bihi dan dia beradab dengan Allah zahira wa batina baik zahir maupun batinnya nah para muhibbin rahimakumullah jadi artinya kayak apa supaya kita ini merasa diawasi oleh Allah terus kayak apa supaya kita ini beradab lawan Allah itu mesti mata hati kita dahulu dibuka sekalipun sedikit sehingga kita melihat dengan mata hati Allah Ta'ala itu dekat tadi wabidalik dengan demikian raqaballah dia merasa diawasi oleh Allah wa ta'addaba bihi dan beradab dengan Allah zahira wa batina baik zahir maupun batin contoh beradab zahir lawan Allah macam apa seperti kalau mubadarati alam tisalil awamir wajtina bin nawahi seperti segera menjunjung perintah, segera menjauhi larangan. Nah, ini orang yang beradab zahir dengan Allah. Ada perintah Allah ini, dia segera melakukan. Ada larangan Allah macam ini, dia segera meninggalkan. Nah, ini orang beradab dengan Allah pada zahir. Adapun contohnya orang beradab dengan Allah pada batin seperti ikhlas. Seperti lagi ada mul i'tirad, tidak ada ma'i'tirad kepada Allah. Kenapa macam ini aku dalam hati ini? Kenapa langkah ini jadinya? Nah itu ma'i'tirad kepada Allah. Nah kalau kita beradab batin kita kepada Allah, ada istilah kenapakah ini, maka kadakah itu. Nah Nah, jadi yang pertama adalah su'aul basirah, terbukanya mata hati sedikit. Maka akan nampak bagi kita dekatnya Allah. Akan nampak kepada kita bahwa Allah itu menyaksikan apa yang kita perbuat. <clears throat> Nah, jadi tugas kita kalau kita hendak mulai berjalan kepada Allah yang pertama kita urus adalah membuka mata hati itu yang selama ini masdudah tertutup nah dibuka mata hati itu bila kita kada berusaha kada mau terbuka sorangan. bila kita berusaha ditolong Allah jadi kita mesti ada keinginan, ada kesungguhan untuk membuka mata hati itu sedikit demi sedikit. Wa ammal ladzi bihi ainul basirah au nurul ilmi au ainul yakin. Adapun orang yang dengannya itu ada ainul basirah atau nurul ilmi atau ainul yakin Nah ini orang yang sudah mulai banyak terbuka. Tapi belum sepenuhnya. Tapi sudah banyak terbuka. Sudah hilangan macam-macam penyakit-penyakit yang ada di mata yang menghalangi. Segala macam kesibukan-kesibukan duniawinya yang selama ini melupakan dia daripada Allah sedikit sedikit dibuangnya, dijauhkannya akhirnya sudah nampak mata hatinya. Nah, orang yang mata hatinya sudah banyak kebaikan, orang yang mata hatinya sudah nampak terbuka, walaupun belum sepenuhnya. Yang kasyifu lahu wujudul haq wa adamul khalqi ay adamul hauli wal quwwati bihim. Nampaklah bagi dia adanya Tuhan dan tiada daya upayanya makhluk ini. Ini sudah nang terbuka penyakit lebih separuh terbuka sudah. Penutup hati kesibukan-kesibukan dunia, kesibukan-kesibukan nafsu syahwat sudah kita hilangkan dari mata hati lebih separuh kita akan melihat bahwa yang ada itu hanya Tuhan. Selain dari Tuhan itu tidak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya. Amun kita masih hendak mencapai ah, kedudukan-kedudukan duniawi, hendak masih jadi orang sugih, hendak jadi berpangkat, hendak jadi mengejar jabatan, kada kawa urusan ini. Kada kawa. Nang kawa ini orang yang bujur-bujur hendak nang macam ini maka. Nah, sambil-sambil tuh kada kawa. Kalau kada, sungguh. Jadi kalau kita masih ada target-target ekonomi yang kita yang kita kejar, kada kawa ada target-target jabatan yang harus kita duduki kada kawa berumpat di sini kada kawa aku bes target 10 buah besi toko hanya 7 nah 3 lagi nah kada kawa umpat di sini aku target hendak jadi camat ya hanya jadi sekretaris camat kada kawa umpat masih ada target duniawi yang dikejar kada kawa ini harus nang dikejar ini maka nang dihematinya Membuka tutupan mata hati itu. Apabila tutupan-tutupan itu sudah banyak nang terbuka, maka kita sudah melihat bahwa yang ada itu hanya Allah, selain Allah itu tidak ada daya dan upayanya. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan perbuatan kamu. Nah, adalah daya upaya. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan perbuatan kamu. Adalah kita daya upaya, ada-ada. Tahulah kita tahu, cuma kita kadang-kadang merasa akan itu karena mata hati kita belum sampai ke ainul basirah. Allah berfirman, "Wa maramaita idh ramaita Allah harama. Tidaklah engkau wahai Muhammad yang melimpar itu, tetapi Allah yang melimpar. Waktu perang Badar Nabi kita mengambil segenggam pasir ditawakakan sidin kalimpanan orang kafir semuaan. Nah. Hmm. Sagenggam aja pasir ditimbai Nabi ke orang kafir itu kalimpanan semuaan Allah menurunkan ayat wa maramaita idramaita bukan engkau yang meluntar itu wahai Muhammad walakin Allah ramah tetapi Allah yang meluntar itu berarti kada ada daya upaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa law ijtama'u ala ay yadurruk bi syai'in lam yadurruk illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik ketahuilah ujar nabi jikalau seluruh manusia sepakat untuk memberi engkau manfaat niscaya mereka tidak mampu memberikan manfaat itu kecuali dengan ketentuan Allah. Jikalau seluruh manusia sepakat untuk memudaratkan mengganggu engkau, tidak akan bisa mengganggu engkau kecuali sesuai dengan ketetapan Allah. Berarti Allah Ta'ala juga yang lain dari daya upaya. Nah orang-orang yang punya ainul basirah mereka melihat itu. Mereka tahu itu dan merasa demikian. Wabidalik la ya'bahu bihim wa la Oleh karena itu orang-orang yang punya ainul basirah tadi tidak peduli dengan makhluk dan tidak merasa jinak dengan makhluk itu. Walayarjubihim dan tidak berharap dengan mereka. Orang-orang yang punya ainul basirah itu kada peduli orang orang katuju terima kasih kalau katuju kada jadi soal kenapa inya mengetahui bahwa orang itu kada ada daya upaya juga nah orang itu kada sarik silahkan katuju wan aku silahkan kenapa ijam itu kada berdaya upaya nah itu orang yang punya ainul basirah la ya'bahu bihim wa la yasta'nisu bihim fayatimmu bidzalik ikhlasuhu wa tawakkuluhu wa ridah maka dengan demikian ikhlas orang ini tawakal orang ini ridanya orang ini jadi sempurna jadinya selama kita masih menganggap bahwa makhluk itu bisa berbuat selama kita menganggap bahwa makhluk itu bisa memberi manfaat kepada kita kita kadang akan bisa sempurna tawakal kepada Allah kita kada akan bisa ikhlas yang benar kepada Allah karena masih menganggap ada orang selain Allah yang bisa membantu, bisa eh, memberi, bisa apa sebagainya. Nah ini kalau sudah kita punya ainul basirah. wa amman ladhi bihi haqqul basirah aw nurul haq aw haqqul yakin syahadal haqqa wa lam yushahid ma siwah wa bidzalik yatahayya'u li maqamil baqa maqamin la yahjubuhu al haqqu anil khalqi wa al khalqu anil haqq Nah ini orang yang sudah terbuka seluruh tutupannya. Kada bertinggalan lagi. Mata hatinya tabuka bujur Yang pertama tadi soal basirah sedikit kita buka mata hati. Sudah nampak Tuhan tuh parah. Separuh tak buka mata hati. Sudah nampak bahwa nang lain pada Tuhan tuh kada punya apa-apa. Sudah terbuka tebu semuanya mata hati kita melihat bahwa yang ada itu baik sifat baik zat baik afal yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala yang lain tidak ada Nah, bila sudah kau menduduki itu, maka dia akan bersiap-siap untuk naik ke suatu makam yang disebut makamul baka. Makam baka ini makam yang mana kalau dia memandang kepada Allah, dia tidak melupakan makhluk. Kalau dia memandang kepada makhluk, dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makam yang diduduki oleh para nabi dan rasul serta para aulia aulia ulki kibar wali-wali yang besar. Jadi kadang-kadang sampai kita ke kedudukan itu kecuali mesti melalui tiga makam, tiga tempat ini. Nah itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-36 daripada hikam atau iyah ini. Artinya kita disuruh membuangi tutupan mata hati sedikit demi sedikit akhirnya sampai kepada terbuka seluruhnya. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-37. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما